Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ikraran bihi wa tawhida Wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman Mazidala nabiya ba'dah Ikhwan fiddin azbani wasakumullah Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum Mengulang kembali hadis yang sudah antum hafal semuanya Hadis yang ke tujuh Dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah Namun tidak semuanya membaca Namun hanya beberapa orang yang ana tunjuk saja Jadi persiapan barakallahu fikum Yang pertama yang membaca antum ah, Bismillahirrahmanirrahim. Naam ahsan tabarakallahu fiikum yang kedua antum Naam barakallahu fiikum antum Ahsanta barakallahu fikum. Antum Allah musta'an. Allah musta'an. Antum jangan sembrono, Talha. Serius. Nah, ulangi antum. Qulna liman? Qulna Billahi wal kitab. Qala. Billahi wal kitab. Qala. Naam barakallahu fikum diulang-ulang serius. Ayo naam tafadhal antum diulangi Akh Yusuf. Ah. Lillahi Lillahi wa 'ammatihim. Ayo nah, antum Naam barakallahu fikum. Antum. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. ايوه عن عمر Naam ahsantum barakallahu Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala masih seputar penjelasan hadis yang ke-7 ini barakallahu fikum. Qala wali rasulihi. Nah, sekarang kita membahas masalah wali rasulihi, nasihat wali rasulihi. Kadzalika tasna kadzalika tansahu lir rasul sallallahu alaihi wasallam bi an tashhada annahu rasulullah syahadatul haqqi wal yaqin. Seperti itu pula nasihat tersebut adalah lir rasul terhadap rasulnya maksudnya bagaimana tansahu lir rasul engkau menasihatkan kepada rasul maksudnya bagaimana Maksudnya engkau bersaksi bahwasannya nah beliau adalah utusan Allah dengan persaksian yang benar dan yakin. Naam. Zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Ini persaksian yang benar. Kalau cuma sekedar zahir saja batinnya tidak, nanti seperti orang-orang munafikin. Wa ta'mala bima ja'a bih dan engkau mengamalkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah wa tuhibbahu dan engkau mencintainya aktsara mimma tuhibbu nafsaka wa waladaka wa walidayka wan nasi ajma'in. Maknanya engkau menasihati kepada Rasul itu adalah apa? Di samping engkau bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah, engkau juga mengamalkan terhadap apa yang Rasulullah bawa serta engkau mencintainya lebih daripada apa yang engkau cintai dirimu sendiri dan anakmu serta kedua orang tuamu dan manusia seluruhnya. Maksudnya engkau mencintai Rasulullah itu lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri, mencintai kedua orang tuamu, mencintai manusia seluruhnya. Ini termasuk bentuk kesempurnaan iman. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba apa? Nah, ahabba ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis yang sahih muttafaqun alaih. Hadis Anas Malik radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan, "La yu'minu ahadukum tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian." Jadi peniadaan keimanan sih kesempurnaannya bukan secara total tapi tidak sempurna keimanannya. Jadi peniadaannya bukan peniadaan total, enggak beriman gitu, tapi tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga apa? Hatta akuna, hingga aku nah barakallahu fikum menjadi ahabba ilaih, menjadi orang yang paling dia cintai. Min min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nah barakallahu fikum lebih dia cintai daripada apa? Min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, daripada dia cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anaknya dan kepada seluruh manusia. Mohon insyaallah ya. Ini menunjukkan bahwasannya kita semuanya barakallahu fikum kalau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mengedepankan perintah Rasulullah SAW daripada perintah atasan kita. Misalkan kita kerja, punya atasan, nah punya bos misalkan, nah bosnya nyuruh kemaksiatan. Sedangkan Rasulullah, Allah dan Rasulnya melarang dari kemaksiatan tersebut. Mana yang lebih kita dahulukan? Kalau iman kita ingin sempurna, dahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Misalkan bosnya mensyaratkan, mulai besok kalau masuk kerja semuanya harus potong jenggot misalkan. Maksiat enggak? Maksiat. Sedangkan Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Lebih mengedepankan mana kira-kira? Kalau imannya lemah, dia justru mengedepankan perintah bosnya. Karena khawatir dipecat, keluar di kerjaan, bingung nyari kerjaan yang lain misalkan. Jangan barakallahu fikum. Rezeki sudah diatur, tercatat dalam lahir mahfud, sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun barakallahu fikum ahsantum. Seperti itu. Jadi enggak perlu kita khawatir nanti rezekinya bagaimana, kalau dipecat bagaimana, kalau diusir bagaimana. Rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercatat semuanya. nah barakallahu fikum. Si fulan, bos fulan menahan rezekinya tapi yang di atas langit tidak menahan. Yang di atas langit tidak menahan. nah Oleh karena itu termasuk bentuk kesempurnaan salah, salah, salah seorang adalah apa? Adalah dia menjadikan Rasulullah lebih dia cintai dibanding dia mencintai orang tuanya, mencintai anaknya dan mencintai seluruh manusia. Bahkan lebih apa? Dia mengedepankan cintanya kepada Rasul daripada dirinya sendiri. Dirinya sendiri barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan di sini, fala tuqaddimu ala mahabbatillahi wa rasuli ahadan minal khalqi. Maka jangan sekali-kali engkau mengedepankan Naam di atas cintanya Allah dan Rasulnya seorang pun dari kalangan makhluk ini. Maksudnya kita nggak boleh mengedepankan cintanya kita kepada makhluk daripada cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Awal syai'in mahabbatullahi jalla wa'ala. Yang pertama kali adalah apa? Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Summa mahabbatul rasul. Kemudian mencintai Rasulullah s.a.w. alaihi Ma'atibaihi wa ta'atihi. Bersamaan mengikutinya dan mentaatinya wal amali bi sunnatihi zahiran wa batinan ini. Ya, bentuk cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, mengikutinya dan mentaatinya serta mengamalkan sunnahnya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Mahum? Naam. Dalilnya banyak mengenai hal ini. Bukti cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagaimana firman-Nya bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, barakallahu fikum adalah apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Qul Naam. Ahsan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku kata Rasulullah. Ikutilah aku. Berarti menunjukkan termasuk Nah, bentuk kesempurnaan cintanya kita kepada Allah taala adalah ittiba' rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Dan itu pun sebab apa? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah taala akan apa? Mencintai kalian. Mahum soalnya ya? Jadi jangan berat barakallahu fikum mengikuti Rasulullah SAW itu jangan merasa kita berat, tapi upayakan kita berlapang dada. Kalau itu kebenaran terima, kalau itu kebatilan tinggalkan. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat apa yang beliau sampaikan berikutnya wastinabil kadhibi alaihi sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya menjauhi berdusta atas namanya sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Misalkan antum menyadarkan hadis palsu. Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma walau bisin," katanya. Paham ya? Nah, Rasulullah bersabda, "Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina." Ilmu apa kira-kira? Ilmu dunia. Ilmu dunia. Dia nisbahkan kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini berarti berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya apa? Balasannya Nah, mempersiapkan tempat duduk di neraka. Ngeri sekali barakallahu fikum. Nah, orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu kami nasihatkan terutama pada anak pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya apabila suatu ketika nanti membaca di media sosial Eh, atau semisalnya artikel-artikel jangan mudah, bermudah-mudahan di share sana, share sini, kirim sana, kirim sana. Dicek dulu hadisnya sahih atau tidak. Kalau antum ikut nyebarkan hadis palsu berbahaya sekali. Paham ya? Karena hadis palsu berarti berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ancamannya akan kita baca hadisnya. Allah musta'an kita lihat. Fala tansibu ilai syai'an lam yarid anhu. Jangan sekali-kali engkau menisbahkan kepada Rasulullah sesuatu yang tidak warid, tidak datang darinya. Liqaulihi sallallahu alaihi dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna kadiban alayya laisa kakadibin ala khairi. Perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak seperti berdusta atas orang lain. Beda. Paham ya? Tidak seperti berdusta kepada selainku kata Rasulullah. Berarti lebih besar gitu loh Pak dosanya. Kita lihat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini. Allahu musta'an. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ngeri sekali barakallahu fikum. Jadi jangan bermudah-mudahan menyebarkan hadis palsu. Nah, hadis palsu tersebar di mana-mana, biasanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan dagangannya, kepentingan politik, hubbul watan minal iman. Paham ya? Cinta tanah air bagian dari iman. Akhirnya tanah air ditulis tanah air harga mati katanya. Paham ya? Paham maksudnya tanah air harga mati? Jadi mau tidak mau pun bela tanah air sampai mati pun bela tanah air. Asabiyah fanatik. Kita membela tanah air kalau di atas al-haq, ya enggak? Di atas Al-Qur'an As-Sunnah, di atas tauhid. Lah kalau tanah airnya di atas kebatilan, eh, di atas kesyirikan, apakah kita bela? Tidak, hindari asobia fanatik warakallahu fikum. Pokoknya menang atau kalah bela PSS. Fanatik asobia hindari warakallahu fikum. Nah, jadi pemain-pemain seperti itu dihindari. Itu menghantarkan apa? Jiwa tuh asobia fanatik jangan. Yang berlalu-berlalu. Berikutnya warakallahu fikum, hidup atau mati membela Al-Qur'an dan As-Sunnah kaulan wa amalan wa Secara ucapan, amalan dan keyakinan, seberat apapun, sepahit apapun rasanya Nah, membela Al-Qur'an was sunnah, enggak ada asabiyah fanatik. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Antum saksikan orang-orang para pendemo turunkan harga apa kemarin? Harga bakwan, eh, turunkan harga BBM, turunkan harga ini, harga itu, teriak-teriak pinggir jalan. Allah mustahil. Kerusakan di mana-mana barakallahu fikum. Kata mereka menyampaikan aspirasi rakyat, keluhan rakyat. Ini bukan solusi tapi apa? Eh? Polusi. Paham ya? Bukan solusi tapi polusi kotoran. Atau saksikan orang yang demo bagaimana? Campur baur laki dan wanita bukan mahramnya. Teriak-teriak waktu sholat pun terjang sama dia. Kemudian terkadang kalau kepepet mau kencing, di pinggir jalan saja kencingnya. Banyak yang saksikan ini ya. Kemudian sholat Jumat masjid masih kosong mereka sholat di jalan. Allah musta'an. Yang jelas banyak kemungkaran di situ barakallahu fikum. Hati-hati, jangan tertipu, jangan tergiur dengan Nah, seruan atau bujukan mereka. Ini menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan keluhan rakyat. Cara menyampaikan enggak seperti itu caranya. Ingat baik-baik hadis yang sudah kita lewati, hadis yang telah kita baca barakallahu fikum mengenai apa? Kalau melihat seorang pemimpin dalam keadaan zalim keberadaannya, itu kalau bisa menasihati empat mata empat mata. Nah, barakallahu fikum. Termasuk min abdul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kalau bisa empat mata empat mata, nggak bisa empat mata lewat wakilnya. Kalau nggak bisa lewat wakilnya, menterinya. Kalau nggak bisa sama sekali, terhalang-halang. Doa yang paling mujarab barakallahu fikum. Doa jangan sampai terluputkan. Ungkapan siapa itu? Mengenai doa itu? Al-Fudail bin Iyad rahimahullah sebagaimana nukilkan dalam syiar Alamun Bala apa lafadznya? Naam law alimtu anna li dakwatan mustajabah la saraftu hal sultan. Kalau seandainya aku tahu aku punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku ini akan aku arahkan untuk mendoakan pemimpin bayangkan. Jadi enggak sembarangan barakallahu fikum. Enggak perlu turun, turun ke jalan raya, turunkan harga apa tadi? Allah musta'an. Enggak perlu. Enggak perlu ya? Eh, Mas, eh mana barakallahu fikum. Daripada teriak-teriak mending di masjid murajaah Al-Qur'an. Eh, kalau capek nanti bikin domi. Allah musta'an. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, hindari perkara-perkara maksiat, perkara mungkar yang berseberangan dengan syariat. Ini hadis palsu Nah, terkadang disalahgunakan untuk apa kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan kepentingan intinya kepentingan duniawi. Kita lihat, fala tansib ila rasul. Jangan sekali-kali engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma tsabata bi riwayatis kecuali yang benar-benar datang dengan periwayatan yang sikoh terpercaya fa'idha kunta ta'rifus sanat. apabila engkau mengenal atau mengetahui sanat, sanat sudah kita lewati ya silsilatul rijal al-musilatu ilal matan yaitu semacam rangkaian jalur hadis periwayatan hadis yang sampai ke matan hadis paham ya haddasana fulan qala haddasana alan sampai qala qala Rasulullah sallallahu nah matanya itulah Nah barakallahu fikum sebelum kematian tersebut silsilatul rijal tersebut namanya sanad. Kita tahu sanadnya. Wa ta'rifur rijal dan juga engkau mengetahui rijal sanadnya, para perawinya, sikah atau tidak atau yang semisalnya. Fala tasnid ila Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma tahaqqaqta min sihhatihi. Perhatikan baik-baik ini. Jangan sekali-kali engkau sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang engkau benar-benar yakin tentang kesahihannya maksudnya ya, jangan sampai sembarangan berbahaya ini. Wa idza kunta la ta'rifu hadza, jika engkau enggak tahu seperti ini, fa innaka tarji'u ila ummahatis sunnah, maka engkau kembali kepada ibu-ibu sunnah. Ngerti kan gitu? Ya, ibu-ibu eh, sunnah itu ngertikannya. Ummahat kan para ibu. Maksudnya bagaimana? Kembali kepada ibu sunnah itu maksudnya. Atau gimana? Eh? Kitab-kitab induk, bang ya? Kitab-kitab induk nam berkaitan masalah sunnah atau kitab-kitab induk yang disebutkan dalamnya kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu maksudnya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum ummahatu ummahatu sunnah itu maksudnya kitab-kitab induk seperti misalkan na'am barakallahu fikum kutubus sittah. Paham misalnya ya? Wal kutubus sihah dan juga kitab-kitab yang sahih. Na'am. Alati i'tana ahluha bisitqir riwayati wa subutiha rasul. Perhatikan baik-baik ya. Naam, yang enggak tahu artinya diartikan situ ya. Naam karena menyimak ucapan yang dibaca itu pentingnya apa? Terbiasa untuk menyimak suatu ketika enggak ada rakaatnya langsung bisa baca. Insyaallah taala. Tapi kalau antum jarang nyimak, kalau punya kitabnya cuman eh, merenung aja pengalaman aja misalkan kurang tepat. Paham ya? Tapi antum sering nyimak, insyaallah bismillah enggak ada rakaatnya pun dibaca lancar. Kalau sudah belajar sebelumnya. <laughs> maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu memang. Memang kitab ini membantu sekali, terutama ketika antum ada yang baca gurunya itu nyimak, nah, memperhatikan. Dengan secepat apapun diperhatikan baik-baik. Kita lihat. Nah, kata beliau, fa innaka tarji'u ila ummahatis sunnah wal kutubis sihah. Maka engkau hendaknya kembali kepada kitab-kitab induk yang di dalamnya ada hadis-hadis. Nah, dan juga kitab-kitab sahih allati i'tana ahluha bisidqir riwayati wa subutiha an Rasul sallallahu yang mana pemiliknya enam itu perhatian penuh eh, terhadap apa jujurnya periwayatan tersebut dan tetapnya periwayatan tersebut datang dari Rasulullah SAW. Wa malam yasbut fa innaka la tubadir bi nisbatihi. Perhatikan baik-baik itu. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan fa innaka la tubadir bi apabila tidak datang tidak sabit dari Rasulullah maka sesungguhnya engkau la badir Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru atau bersegera binisbatihi, menisbahkan kepada Rasulullah. Hatta tata'akkada min sihatihi hingga engkau mengecek ulang tentang kesahihannya, sahih apa tidak itu cek dulu. Nah, summa ma'a hadza ta'malu bis rasul sallallahu alaihi Kemudian bersamaan dengan ini, nah engkau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon salat Nah, barakallahu fikum. Jadi, hadis palsu itu banyak sekali. Contohnya apa kemarin itu? Nah, barakallahu fikum. Setelah ucapan la nabiyya ba'di, apa? Ana khatabun nabiyyin la nabiyya ba'di. Illa Allah. Tambahan illa Allah ini berbahaya sekali. Mereka tambahkan ini hadis palsu ini. Tambahannya ini tambahan yang tidak apa? Sabit dari Rasulullah. Artinya apa? Kata Rasulullah, aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelahku kecuali jika Allah Taala menghendaki. Berarti utapan, utapan jika Allah menghendaki berarti masih ada kemungkinan nabi ada gitu, ada nabi yang lain. Paham ya? Allah musta'an. Perlu dihindari. Barakallahu fikum. Na'am, Allah musta'an. Antum pernah dengar di Indonesia dulu ada nabi palsu? Perempuan kan? Perempuan lagi. Bayangkan itu. Pengikutnya juga ada. Jadi sebutkan para ulama tidak ada yang namanya pemegang kebatilan melainkan ada pengikutnya. Hatta walaupun saat perempuan pun ngaku nabi, pengikutnya ada. Bayangkan itu. Allah musta'an. Nah, yang jelas kita berhati-hati pada barakallahu fikum. Yang bukan manusia saja, eh, yang bukan manusia saja, kerbau, pengikutnya ada enggak? Pengikutnya ada. Kiai selamat. Ya kan? Pernah dengar? Nanti tanya yang sudah pernah dengar. Kiai Selamat itu daerah Solo sana ya. Nam keraton sana ada Kiai Selamat itu kalau antum datang ke sana ya bukan orang, kerbau. Pengikutnya ada, pengikutnya. Allah musta'an. Yang jelas itulah enam barakallahu fikum enam kerusakan kesyirikan di akhir zaman lebih parah daripada enam zaman-zaman terdahulu. Kita lihat berikutnya. Walaisal muradu mujarrada hifdzil ahadits, bukan yang diinginkan semata-mata hanya menghafal hadis. Duna fahmi ma'aniha, tanpa memahami maknanya. Hadis yang antum hafal itu upayakan hafal dan paham maknanya. Jangan cuma hafal saja. Innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Enggak tahu kurang sempurna. Dipahami baik-baik artinya apa? Paham ya? Enggak tahu artinya dicatat dengan bahasa Indonesia. Paham ya? Kalau sudah tahu alhamdulillah. Seperti itu caranya. Jadi hadis yang dihafal itu upayakan tahu artinya. Karena mendukung sekali. Antum tahu artinya itu mendukung. Nah, dalam artian semakin kuat hafalannya. Berbeda kalau cuman menghafal saja artinya enggak tahu. Paham ya? Terus bagaimana tahu artinya tapi Arabnya enggak hafal misalkan? Bisa dikatakan itu berupaya juga untuk menghafalnya. Paham ya? Karena menghafal Arabnya itu untuk istidlal. Suatu ketika nanti antum dibutuhkan, dibutuhkan na barakallahu fikum berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Itu kan enggak mungkin antum misalkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Itu kan Indonesianya, Arabnya, ingat-ingat. Arabnya dia kalau oh, pendek dia dihafal. Innamal a'malu binniyat. Latihan, melatih barakallahu fikum. Naam. Karena bahasa Arab yang kita pelajari itu selama kita mempelajari masih di Indonesia, Nah, barakallahu fikum jarang sekali kita terapkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kecuali beberapa tempat yang mereka memang mengharuskan untuk mempraktekkan bahasa Arab itu ada. Cuman jarang kita jumpai barakallahu fikum. Paling pol kita yang kita praktekkan assalamualaikum kaifa anta bi khair. Masyaallah barakallahu fik. La Yang lainnya kalau misalkan bisa terapkan bagus. Durusul Hadis 1 terapkan semuanya. Nah, barakallahu fikum cuman berat. Berat lisan kita lisan Indonesia. Paham ya? Yang kita hafal ya bahasa Indonesia. Setiap hari ngomong bahasa Indonesia kan ringan. Nah, Arab ini yang berat. Paham ya? Nah, itu butuh perjuangan dan pengorbanan setelah serta apa? praktek dan amalan. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Khair Allah Kata beliau, "Walaisal muradu mujarrad hifdzil ahadits duna fahmi ma'aniha." Bukan yang diinginkan semata-mata menghafal hadis saja tanpa memahami maknanya. Balabudda an naf an tafhamal ma'ani min ajli an ta'mala biha. Bahkan kau harus memahami makna-makna dalam rangka untuk mengamalkan dengannya. Maknanya dipahami. Fokus, serius, memperhatikan barakallahu fikum. Naam. Kalau antum sudah belajar misalkan belajar nahwu, kemudian tahu ini fa ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul bih, diperhatikan. Nanti kalau gurunya keliru baca dibenarkan. Seperti itu. naam karena apa? Karena saling ta'awun. Bukan wah ini ustadznya bacanya banyak kelirunya ini tapi dia juga nggak mau benarkan. Keliru itu, paham ya? Dibenarkan. Ustaz ini nah gitu. Paham ya? Biar kekeliruan itu nggak terus-menerus. Nah, seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum afan. Yang benar seperti ini. Insya Insyaallah taala kalau benar-benar itu keliru dan dia sadar akan membenarkan nanti. Paham ya? Tapi kalau antum lihat, wah ustaz ini parah sekali, nahmunya nggak beres. Paham ya? Dia sendiri juga nggak mau benarkan, Baca pun juga belum tentu bisa misalkan. Kurang tepat juga ya. Tapi upayakan diperhatikan baik-baik mana fa'ilnya, mana maf'ulnya. Ketika keliru mutafileh kok dibaca mansub misalkan diingatkan. Enggak masalah. Enggak masalah. Paham ya? Karena biar nanti kekeliruan itu enggak terus-menerus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum lahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Balabudda an tafhama al-ma'ani min ajli an ta'mala biha. Bahkan kau harus memahami makna-makna dalam rangka engkau mengamalkan dengannya. Nah, li'annahu la yumkinu annaka ta'malu biha wa anta la ta'rifu ma'aniha karena enggak mungkin enggak mungkin engkau ngamalkan hadis tersebut dalam keadaan engkau tidak memahami tidak mengetahui makna-maknanya kan enggak mungkin nah barakallahu fikum bisa dikatakan cepat hilang gitu laysa laka an tufassiraha min indika duna tasabbuti min ma'aniha dan tidak bisa ha? engkau menafsirkan hadis tersebut sesuai dengan apa yang ada di sisimu tanpa engkau mencari kepastiannya, tanpa engkau mengecek ulang tentang makna-maknanya. Jadi nafsirkannya pun juga sesuai dengan apa? penafsiran para salafun saleh. Nah, bukan otodidak, otodidak ya. Otodidak itu dipahami sendiri, dibuka-buka sendiri tanpa pemahaman para salaf, seringnya apa? melenceng sering. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, karena otodidak itu enam terbatas. Oleh karena itu kalau kita sudah tahu patokannya bifahmi salafil ummah ya udah memahami sesuai dengan pemahaman para salaf na barakallahu fikum kita lihat berikutnya fala taqul jangan sekali-kali kamu mengatakan qala rasulullah kada wa ma'nahu kada hatta turaji' al ma'ani as-sahihah jangan sekali-kali engkau mengucapkan rasulullah bersabda seperti ini maknanya seperti ini sampai kamu benar-benar mengulang eh, mengecek ulang makna-makna yang benar Paham ya? Sudah pernah dicek, sudah pernah lihat tafsirannya atau syarahnya secara globalnya seperti ini, itu enggak masalah. Tapi kalau menafsirkan sendiri kemudian keliru, jangan. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau dia menafsirkan, memaknakan yang semakna dengan makna yang sahih. Cuman beda lafaz itu enggak masalah. Pakai muradif sinonim itu enggak masalah. Nah. Mimma sabata 'inda ahli al-'ilm as-siqat. Nah, yang memang sudah tetap di sisi al ilm Nah barakallahu fikum as-siqat maksudnya mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Fa antala tansib ila rasul illa lafdzul hadis. Maka sesungguhnya engkau jangan menisbahkan kepada Rasul kecuali lafaz hadis. Wala tansib ilaihi al-ma'ani. Jangan pula engkau menisbahkan makna-makna hadis illa ma waqafta ala sihhatihi. Nah barakallahu fikum kecuali kalau kamu sudah apa? benar-benar yakin tentang kesahihannya imma binafsika imma dengan barakallahu fikum kau sendiri idza kunta ahlan lidzalik apabila engkau memang ahlinya maksudnya apa mengecek diteliti dan nah, kemudian ternyata benar nah itu enggak masalah aw tasalu ahlul ilmi atau engkau tanya kepada ahlul ilmi kalau enggak tahu enggak paham tanya kepada ahlul ilmi contohnya apa barakallahu fikum enam Hadis Rasulullah SAW ketika seorang wanita tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fahal alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah perempuan itu juga mandi junub kalau dia mimpi basah? Rasulullah mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Nah, ini kalau orang orang enggak paham bingung. Iya, kalau dia melihat air. Oh, ini air apa? Air kopi atau air teh? Orang bingung kan? Mana air itu air apa? Butuh penafsiran. Kalau belum pernah lihat, belum pernah paham, yang jangan menafsirkan sendiri. Nah, eh, dia bangun tidur ternyata lihat air, air tumpah, air kopi, ya susu. Eh, wajib mandi enggak? Enggak wajib. Air itu air mani maksudnya. Oh ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu perlu penjelasan, perlu penafsiran. Mahfuz insyaallah, bal, pan, Ayo na'am barakallahu fikum. Na'am. Jadi kalau nggak bisa sendirian, kata beliau sini, untuk mengecek kesahihannya tadi, maka bertanya kepada ahli ilm. Dalilnya fas Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikir, ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak mengetahuinya. Nah, coba diulangi. Ulangi ayatnya tadi. Huh? Ulangi ayatnya tadi. Ulangi ayatnya tadi. Dihafalkan pendek. Fas alu ahlad in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Upayakan tercatat. Paham ya? Pendek, simple, padat, tapi tidak semuanya orang menghafalnya. Paham ya? Nah, itu dihafal nanti ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak mengetahuinya. Au turaji'u kutubas sihah al-mudawwanah allati hal ummatu bil qabul. Atau kalian atau engkau mengecek ulang, memurajaah ulang kitab-kitab yang sahih yang sudah disusun yang telah disambut oleh umat ini dengan penerimaan. Paham ya? Seperti apa? Kas Sahih Bukhari. Seperti kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari siapa pengarangnya? Sahih Bukhari. Antum? Antum antum. Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Bukhari yang ngarang. Nah, Imam Bukhari siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ahsan. Wa sahih Muslim, sahih Muslim siapa pengarangnya? Abu Husain Muslim bin Hajjaj an nasaburi rahimahullah. Naam. Wa sahih Ibn Hibban, Ibn Hibban siapa namanya? Eh? Muhammad ya. Nama Muhammad bin siapa? Allah alam cek lagi. na'am barakallahu fikum. Wa Ibn Khuzaimah, ini juga sebutan masyhurnya seperti itu juga na'am barakallahu fikum. Ini semuanya sahih yang perlu untuk kita cek karena apa? Karena nah mungkin karena kita tidak tahu kesahihannya. Cuman sekarang lebih mudah lagi. Kenapa? Karena sekarang banyak para imah yang telah mentahqiq seperti Syekh Al-Albani rahimatullah alaih. Ada sahih Ibnu Ibban, ada sahih Ibnu Khuzaimah, ada juga sahih Naam Ibnu Majah, sahih Naam Abi Dawud, sahih Naam An-Nasa'i. Intinya lebih mudah sekarang. Nah, kitab-kitabnya sudah jual juga barakallahu fikum. Dahulu mungkin ngecek sendiri, tapi sekarang banyak yang dimudahkan. Nah, barakallahu fikum dan kitabnya banyak dijual ya, seperti Asil Silatus Sahihah. Naam barakallahu fikum itu juga ada. Naam. Wa kadzalika masaha minas sunan al-arba' wal masanid. Seperti itu pula yang telah sahih di dalam sunan yang empat. Sunan yang empat sunan apa saja? Sunan Abu Dawud. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah. Ewa naam. Ewa, antum tambah lagi? An-Nasai. Empat ini ya, sunan yang empat, enam. Wal masanid, masanid diantaranya apa? Mustad siapa? Mustad Ahmad, tebal sekali, berjilid-jilid ya barakallahu fiikum. Masah hasanatuhu ta'amalubih. Selama salatnya itu sahih maka engkau amalkan dengannya wa tusniduhu ila Rasul sallallahu dan engkau menyandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi inilah bentuk nasihat terhadap Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW maksudnya apa? Kita mengamalkan semua apa yang Rasulullah syariatkan dan meninggalkan perkara-perkara yang Rasulullah larang. Kadzalika yajibu 'alaika an tatajannabal bid'ah seperti itu pula wajib atasmu untuk menjauhkan diri dari perkara bid'ah. Perkara bid'ah itu perkara bid'ah. Nah, barakallahu fikum bid'ah di sini sudah kita lewati, bukan bid'ah secara bahasa, tapi bid'ah secara istilah atau secara syariat. Paham ya? Karena bid'ah secara istilah itulah yang apa? Yang semuanya sesat. Semuanya sesat dan tempatnya di neraka. Tapi kalau bid'ah secara bahasa enggak kita bahas. Karena kalau kita bahas nanti membuka peluang bagi ahli bid'ah wad dalal untuk apa mengejek-ngejek sunnah Dikit-dikit kita, dikit-dikit kita pergi ke Saudi haji umrah pakai pesawat. Pesawat kita enggak? Secara bahasa kita, Zaman Rasulullah enggak ada ya enggak? Nah, ini peluang mereka sendiri ini. Tapi kita jelaskan kita yang di sini ini maksudnya bid'ah secara syariat. Kullu ma uhditsa fid din, na barakallahu fikum min ghairi dalilin syar'iyyin la min al-kitab la min as-sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Paham ya? Seluruh perkara yang baru yang dibikin dalam agama ini tanpa ada dalil yang secara syar'i, tidak dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah. Yang diinginkan dengannya adalah ta'abbud, beribadah. Mohon salah ya. Hati-hati para fikum. Naam. Kita lihat. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Hadisnya siapa yang Iqbal? "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari kami maka amalan tersebut tertolak. Hadisnya siapa? Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Rawahu dengan lafaznya seperti ini rawahu siapa? Karena ada dua lafaz. Man ahdatsa ada, man amila amalan ada. Yang man amila amalan rawahu siapa? Muslim. Ahsan. Mau salah ya? Kalau yang muttafaqun alaih lafaznya bagaimana? Na'am man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Sudah kita hafal semuanya. Berikutnya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, niscaya kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Paham ya? Apa solusinya? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian ketika melihat perselisihan yang banyak, bukan larinya kepada apa? Bukan larinya kepada para tokoh, para kiai, para dukun, bukan. Larinya kepada apa? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnah dan juga sunnahnya, metodenya, prinsipnya para khulafa ar-rasyidin al mahdiyyin di dalam memahami dan juga menerapkan sunnahku. Karena sunnah per individu yang diterapkan oleh Nah para khulafah rasyidin kalau berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW maka kita lebih mengedepankan sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya ya bukan sunnah per individu. Maksudnya bukan syariat yang mereka amalkan karena istihadnya mereka per individu bukan. Tapi apa? Maksudnya adalah prinsip jalannya para khulafah rasyidin di dalam berpegang teguh dengan sunnahku. Paham insyaallah? Nah. Tamassaku biha wa 'alaiha bin nawajid ini penting sekali ini. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Kenapa kok gigitnya pakai gigi geraham, Khalid? Kenapa gigit sunnah dengan gigi geraham? Kenapa? Kok enggak gigi seri atau gigi taring? Eh? Nah, karena gigi geraham itu kalau gigit paling kuat, ya kan? Antum rasakan sendiri bagaimana ketika antum gigit sesuatu dengan gigi geraham itu ditarik susah sekali. Tapi kalau gigi seri coba, ini rampang untungnya nih trampel giginya nanti ya. Allah musta'an. Karena apa? Ini sangat ringan sini. Nah, gigi ini gigi apa? Gigi seni? Gigi taring pun juga kuat, tapi kalau gigi geraham kuat sekali. Paham ya? Allah musta'an. Oleh karena itu ini berarti perhatikan baik. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geram kalian. Karena berpegang teguh di atas sunnah di akhir zaman itu bagaikan apa? Orang yang menggenggam bara api. Seperti orang yang menggenggam bara api. Sangat panas sekali barakallahu fikum. Hadisnya mana? Antum? Hadis siapa itu? Rawahu ini hadisnya siapa? Anas Malik radhiyallahu anhu, apa lafadznya? Naam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala ad-dini kal-qabid 'ala jamri. Akan datang di hadapan kalian nanti, akan datang di hadapan manusia suatu zaman yang manakala orang berpegang teguh dengannya dengan di atas agamanya di hadapan manusia tersebut bagaikan orang yang menggenggam bara api. Nah, bara, api tahu ya Mas ya? Panas kan? Nah, seperti itu. Panas sekali. Bayangkan kalau nggak kuat bagaimana? Lepas. Oleh karena itu gigitnya pakai gigi raham. Namlul musta'an. Hati-hati para barakallahu fikum, berpegang teguh di atas sunnah terutama di akhir zaman itu butuh perjuangan, pengorbanan berat sekali. Bagaikan menggenggam bara api tadi itu. Allah musta'an. Terkadang orang tertipu, tertipu bujukan rayuan duniawinya, semula istiqamah di atas Al-Qur'an Sunnah, tapi gara-gara apa? Gara-gara UUD, ujung-ujungnya duit, eh? akhirnya ngorbankan agamanya, ngorbankan manhajnya, keluar dari manhaj ahlu Sunnati wal Jamaah gara-gara uang hati-hati. Uang ini manis dan hijau. Kalau kita tidak bisa Nah barakallahu fikum berhati-hati menahan diri berbahaya sekali. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, ada fitnahnya. Fitnah umat itu harta kata Rasulullah. Jadi hati-hati, harta itu bermacam-macam, ada emas, ada perak, eh? ada uang yang harus saksikan, macam-macam. Allah musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Kemudian berikutnya. Wa iyyakum muhdatsatil umur dan hati-hati kalian. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru yang dibikin-bikin dalam agama ini Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka dikarenakan sesungguhnya setiap perkara muhdats, perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah itu sesat dalam riwayat yang lain wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di api neraka. Yang masuk neraka kesesatannya atau pelakunya? Ini tapi tulisannya dan setiap kesesatan di api neraka. Pelakunya enggak disebutkan, yang masuk kesesatannya. Gimana kira-kira ini? Syubhat kan ini? Gimana kira-kira? Ini kan lafadznya dan setiap kesesatan di api neraka, masuk ke api neraka. Yang masuk kesesatannya kan? Pelakunya apa? Kesesatan kesesatannya enggak? Atau dua-duanya? Eh? Karena kesesatan itu nggak akan terwujudkan kecuali ada pelakunya. Gitu jawabannya simpel. Dikarenakan kesesatan tidak akan terwujudkan kecuali ada pelakunya. Ya, ujungnya dua-duanya. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu termasuk kesempurnaan Islam apa? Wal atau minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesirikan dan pelakunya. Bukan kesyirikannya apa? Pelakunya pun juga berlepas diri. Mau salah ya? Nah, seperti itu. Jadi yang masuk dua-duanya. Kata nah kata beliau, fatatadannabu al bid'ah allati lam tarid wa lam tasbut 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya engkau menjauhkan diri dari perkara-perkara bid'ah yang tidak datang dan tidak warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi perkara bid'ah bukan perkara yang sepele, perkara yang perlu kita berhati-hati, bisa menghantarkan pelakunya ke dalam neraka jahanam wallahi billah. Bid'ah macam-macam bentuknya, ada bid'ah yang mukaffarah, ada yang ghair mukaffarah. Bid'ah yang sampai tingkatan mengkafirkan orang pelakunya, ada juga bid'ah yang sederhana yang bisa dikatakan enggak sampai mengkafirkan pelakunya. Bid'ah mukaffarah seperti bid'atu Nah, bid'atul e, barakallahu fikum dan mukaffirah apa? Mukaffirah seperti bid'ahnya apa? Itu masih ada khilaf yang sudah disepakati saja. Bid'ah mukaffirah. Syiah Rafidah, apalagi Jahmiyah itu bid'ah yang mukafirah, bid'ah yang bisa mengkafirkan pelakunya barakallahu fikum seperti itu. Naam. Tapi ada bid'ah yang ghairu mukafirah. Bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan. Kita contohnya bid'ah yang tersaksikan orang-orang awam barakallahu fikum kadang eh, afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah dan semisalnya. Paham ya? Nah, bid'ah seperti itu atau ritual murid Nabi itu enggak sampai dikafirkan. Jangan mengkafirkan, berbahaya. Nah, tapi itu bid'ah yang berbahaya juga. Karena masuk dalam pelaku dikhawatirkan masuk dalam kategori pelaku dosa besar. Allahumma musta'an. Barakallahu fiikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kita tutup yang terakhir. Wa min dzalika aidan al hadits adh-dha'if alladhi nassa ahlul ilmi 'ala dha'fihi la tansibhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala sabilil jazm. Termasuk perkara yang perlu diperhatikan juga bahwasanya hadis yang lemah yang telah dinaskan, telah dijelaskan, ditetapkan oleh alul ilmi bahwasanya hadis itu lemah, jangan sekali-kali kamu nisbahkan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk apa? Dipastikan. Pasti dari Rasulullah itu nggak boleh. Paham ya? Kalau hadisnya lemah jangan, berbahaya. Nah, karena lemah itu pun masih ada kemungkinan. Lemah yang mana gitu loh. Hadis doif itu kan ada kemungkinan doif yang munjabir atau Khair munjabir. Istilah ilmu salah seperti itu kan, doif yang bisa ditopang atau yang tidak bisa ditopang. Kalau dhaifun jiddan, dhaif yang lemah sekali, parah itu enggak bisa lagi dinaikkan derajatnya. Tapi kalau dhaifun munjabir, dhaifun munjabir itu dhaif yang masih bisa ditopang, masih bisa dikuatkan dengan berbagai macam jalannya, masih bisa naik derajatnya menjadi apa? Hasan li ghairi. Nah, seperti itu enggak bisa dipastikan. Jangan dipastikan pasti dari Rasulullah, jangan. Hati-hati. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Allah musta'an wa inna ma taqul yurwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ini kan mesti kan kita. Bisa jadi periwayatnya sahih ataukah tidak sahih. Awaradaan Rasulullah SAW atau telah warid dari Rasulullah SAW. Walatakul qala Rasulullah kata Jangan kau mengatakan Rasulullah bersabda seperti ini, padahal belum pasti. Awfa'ala kata. atau Rasulullah melakukan seperti ini, padahal belum pasti. Jangan. Naam. Bal ta'ati bisirati tamrid min babil amanah. Tapi hendaknya kau mendatangkan dalam bentuk tamrid. Tamrid seperti tadi itu, nyurwa, nah barakallahu fikum atau yurat atau yang semisalnya dalam rangka apa? Babil amanah, dalam rangka na'am amanah. Eh, amanah terhadap apa yang dia sampaikan. Jangan sampai kita memastikan padahal bukan dari Rasulullah SAW. Hada kulluhu fima yata'allaku bin nasihatil Rasulullah SAW. Ini semuanya berkaitan masalah apa? Nasihat terhadap Rasulullah SAW. Karena sudah kita lewati ad-dinu an-nasihah qulna liman lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama itu benar-benar nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya dan untuk segenap para pemimpin kaum muslimin dan segenap manusia secara seluruhnya atau secara umum. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.